Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Maghrib Masjid Al-Asif Pakung rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kita sampai di bab yang ke-13 tentang eh, yang menunjukkan pendapat Al-Albani yang menunjukkan pendapat im, eh, Imam At-Tirmidzi bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Itu babun maja'a fi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Bab riwayat yang menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin di tangan kanannya. <clears throat> Hadis selanjutnya adalah hadis yang ke-95 yaitu dari eh, Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunain dari ayahnya dari Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincinnya di tangan kanannya. Kemudian eh, hadis yang ke-96 dari Syarik bin Abdullah Ibn Abi Namar dengan redaksi yang semisal. Maka di sini At-Tirmidzi musannif itu Tirmidzi rahimallahu taala membawakan hadis ini melalui melalui dua jalur yang semuanya ujungnya adalah dari Ali bin Abi Thalib radallahu anhu yang menjelaskan bahasanya cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena fi yaminihi itu letaknya di tangan kanan dan ini adalah mantok dari hadis ini mafhumnya <clears throat> bahasanya anal khatam lam yakun fil yasar. Cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terletak di kiri. Dan sebagian ulama iktabara menganggap mafhum ini. Fakalu lantas mereka mengatakan as-sunnah yang sesuai dengan sunnah bahasanya cincin itu dipakai di tangan kanan bukan kiri. Ini pendapat ulama yang iktibar ya, memakai mafhum ini. Bahasanya itu kanan berarti tidak di kiri. Namun sebagian ulama, sebagian alul ilmi berpandangan tidak iktibar, tidak beramal, tidak menganggap mafhum ini. Kenapa? Karena dia berlawanan dengan mantuk hadis yang lain yang menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memakai cincin di tangan kirinya. Dan hadis yang menunjukkan kalau Nabi memakai cincin di tangan kiri itu dilihatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, an Thabit dari Thabit Al-Bunani An Anas dari Anas radhiallahu anhu anhu qal Anas mengatakan karena khotamun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadhihi. Cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terletak di sini. Wa asyara. Kemudian Anas berisarat pada kelingking dari tangan kirinya. Wa maklumun dan satu hal yang maklum. Kaidah usul fikih yang mengatakan bahasanya mafhum yaitu mafhum mukhalafah tidaklah kuat untuk berlawanan dengan mantuk. Maka di sini ada hadis uh, Ali bin Abi Talib dan hadis Anas bin Malik. Maka mafhum dari hadis Ali bin Abi Talib yang menunjukkan menunjukkan kalau Nabi tidak pakai cincin di, di tangan kiri. Ini berlawanan dengan uh, teks atau mentok dari hadis dari sahabat Anas bin Malik. Dan kaidah dalam ilmu usul fikih jika mantok berlawanan dengan mafhum maka mantok dimenangkan daripada mafhum. Ya, oleh karena itu maka yang tepat adalah pendapat yang kedua yang tidak menganggap e, mafhum dari hadis dari Ali bin Abi Thalib. Sehingga dikompromikalah dua hadis ini bifi'lihi al-amrain. Bahasanya Nabi melakukan dua-duanya. Nabi terkadang pakai cincin di tangan kanan dan terkadang pakai cincin di tangan kiri. Kemudian selanjutnya eh, hadis yang ke-97 dari Hamad ibn Salama. Kalau Hamad mengatakan Aku melihat Ibn Abi Rafi memakai cincin di tangan kanannya. Lantas kutanyai kenapa demikian. Fakal maka Ibn Abi Rafi mengatakan aku melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin di tangan kanan. Dan Abdullah bin Ja'far mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Dan hadis yang ke-98 adalah hadis dari uh, Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil dari Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far mengatakan, Sunnah Nabi saw Alaihi Wasallam, karena yatakhattamu beliau memakai cincin fi yaminihi di tangan kanannya. Dan untuk hadis yang ke-98 ini di catatan kaki dikatakan, di sananya terhadap terdapat Ibrahim ibn Fadl Iya. Dan dia adalah matruk orang yang ditinggalkan hadisnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidhi Takrib. Al-Bukhari dan Nasai serta Abu Hatim mengatakan mungkarul hadis. Iya. Darqutni mengatakan matruk ditinggalkan hadisnya. Artinya statusnya daifnya, daif yang uh, daif yang berat atau daif jiddan. Iya. Maka hadis Abdullah bin Ja'far ini intinya semakna dengan hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang telah kita yang telah lewat. Kemudian hadis selanjutnya dari Jabir bin Abdullah Jabir mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Ini hadis Jabir ini juga semakna dengan hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan hadis ini bermasalah di catatan kaki ditegaskan sanad yang ta'if jiddan karena terdapat Abdullah ibn Maimun dan dia adalah matrukul hadis orang yang ditinggalkan hadisnya. Artinya untuk menjadi mutabi, menjadi syahid saja tidak bisa. Artinya tidak bisa. Ada hadis yang Eh, sanat yang taif namun masih bisa jadi mutabi jadi penguat. Nah, level di bawahnya nah uh, eh, taif ya tidak bisa jadi penguat. Manakala di uh, di sanatnya terhadap rawi yang matruk <clears throat> yang ditinggalkan hadisnya. Kemudian hadis uh, selanjutnya dari Salat Ibn Abdullah dia mengatakan kebiasaan Ibnu Abbas memakai cincin di tangan kanannya. Wala ikhaluhu qal. Ikhal artinya sangka. Dan tidaklah aku menyangka kecuali Ibnu Abbas mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai cincin di tangan kanannya. Nah, hadis Ibnu Abbas ini juga semakna dengan hadis-hadis yang lewat, terutama yang jelas sahih, adalah hadis dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Kemudian eh, dari Nafi dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma dia mengatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin. Beliau memiliki cincin perak wa ja'ala fasahu mimma yali kafahu dan Nabi jadikan mata cincin itu mimma yali kafahu itu di dekat bagian dalam telapak tangan beliau mata maka mata cincinnya di dalam tidak di luar tidak di uh, di punggung telapak tangan namun di bagian dalam telapak tangan wa naqasa dan tertulis di sana, terukir di sana Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi melarang ada seseorang yang mengukir di cincinnya dengan tulisan sama dengan tulisan Nabi. Wawalladhi inilah cincin yang jatuh dari tangan Mu'ayqib, jatuh di sumur Aris. Di sini diatkan oleh Muslim. Ya, maka di sini kita jumpai faedah bahasanya Nabi meletakkan mata cincinnya di ke dalam ini ke arah bagian dalam telapak tangan. Bimakna artinya cincin mata cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lan dahiran tidak kelihatan tertutup, ya. ya tidak di dipamerkan, tidak diperlihatkan, namun disembunyikan. Kenapa? Karena mata cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencihat batinil kafi di arah bagian dalam telapak tangan. Dan tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memiliki cincin untuk berhias. Wa inama itakhaduhu lil hajah. Namun Nabi sallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin untuk kebutuhan, yaitu cincin tersebut fungsinya adalah stempel surat. Stempel surat. Jadi bukan cincin untuk berhias, untuk ya, namun cincin karena kebutuhan stempel surat. Kemudian Nabi melarang ada orang yang ukiran ya, mata cincinnya Muhammadur Rasulullah. Wahada fihi maka pelajaran dari kalimat ini bahasanya ukiran e, seseorang yang yumayis yang membedakan cincinnya e, yang itu yang membedakan cincinnya dari yang lain yakunu khasan bihi itu khusus untuk dia falai sali ahadin tidak boleh bagi orang lain untuk menirunya. Karena jika ada orang yang menirunya, maka ini akan menimbulkan yuhdis, akan menimbulkan labsan kerancuan. Labsan itu kalau lamnya di fathah, artinya iltibas, kerancuan. Namun kalau lamnya di domah, lubesan itu artinya memakai pakaian. Yeah. Memakai labisa yalbasu masdarnya itu lubesan memakai pakaian. Jadi kalau lamnya di fathah il, maknanya iltibas atau kerancuan. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari kalimat ini wahada aidan yubayyin ini menjelaskan khaturah bahaya at-taswir pemalsuan stempel dan memasukkan stempel itu nau'un al-ghish adalah salah satu bentuk penipuan di zaman ini. Ya tarotab yang berdampak gara-gara ini jaraim bersejumlah kejahatan ada kejahatan finawahih ilmiah di bidang akademisi ada ijazah palsu nah, itu tentu pakai stempel palsu tidak mungkin ada ijazah palsu tanpa stempel palsu Eh, nawahi tijariyah nih, atau eh, dalam aspek perdagangan nih, nanti ada nota palsu nih, dan nota-nota kosong kemudian dipalsu nih, pakai nama toko ini toko itu maka ada pemalsuan di bidang perdagangan karena untuk laporan ya, karena ini proyek maka Eh, proyeknya diselewengkan, ya, maka nota-nota pembeliannya palsu. Gimana caranya? Bikin stempel palsu. Ya, bikin stempel palsu. Bahkan sebagiannya adalah bikin toko palsu. Ya, tidak ada tokonya. Tidak <laughs> ada tokonya. Atau yang lainnya di bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu maka E, seharusnya pembuatan stempel itu satu hal yang harus ditertibkan oleh negara. Tidak sembarangan orang e, bisa pesan stempel. Ini, dulu pernah dapat cerita kawan di Mesir itu sana tukang stempel itu tidak bisa, tidak boleh bikin sembarangan stempel. Dia harus e, orang yang mau bikin stempel sekolah dan sebagainya dia harus punya berkas Ya, surat macam-macam ya, dibawa ke tukang stempel ini mau bikin stempel sekolah ya, tanpa itu maka tidak berani karena nanti dia juga akan dianggap terlibat ya, terlibat dalam kejahatan ya, penipuan ya, sehingga ada aturan ketat tidak semua orang personal padahal mau bikin stempel lembaga kemudian asal datang ke tukang stempel pesan Stempel gini gini gini ini gambarnya dibuatkan. Ya, tidak ya, semudah itu. Maka semestinya harus ditertibkan. Ya bisa kita ambil pelajaran di hadis ini. Nabi mentertibkan masalah ini. Ketika Nabi punya stempel tulisannya Muhammad Rasulullah, ya, Nabi ngasih pengumuman tidak boleh. Nabi mengeluarkan pengumuman tidak boleh ada orang yang cincinnya yang itu bisa untuk stempel itu ada tulisannya Muhammadur Rasulullah. Artinya Nabi mentertibkan hal ini. Tidak, tidak boleh ada pemalsuan stempel. Dan uh, jika kita eh, simpulkan bahwasannya larangan orang lain menulis Muhammad Rasulullah di cincinnya adalah karena alasan ini. Ini adalah alasannya adalah alasan e, maksudnya adalah karena berkenaan dengan pemalsuan stempel maka wallahu a'lam ketika ada, maka di masa ini larangan ini tidak berlaku setelah stempel itu tidak ya, stempel penguasa tidak seperti ini ya, maka berarti larangan tersebut tidak berlaku maka boleh, boleh saja misalnya e, seorang e, punya cincin ditulisi Muhammadur Rasulullah. Karena larangannya adalah larangan berkenaan dengan pemasuhan stempel. Bukan semata-mata e, terlarang menuliskan Muhammadur Rasulullah di mata cincin selain cincinnya Nabi. Bukan semata-mata itu, namun ada maksudnya. Maksudnya adalah pelarangan stempel. Sehingga apakah larangan ini berlaku? E, sekarang ini jawabannya tidak berlaku. Karena intifa'ul illah karena hilangnya ilahnya. Kemudian dan itulah cincin yang jatuh di dari tangan Mu'aykib di Bi'u Aris. Telah lewat bahwasanya cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jatuh dari tangan Utsman. Dan kita jumpai di sini dua eh, ada hadis yang mengatakan jatuh dari tangan Utsman dan ada hadis yang mengatakan jatuh dari tangan mu'aikib. Maka di antara pendapat fil jam'i untuk mengkompromikan dua hadis ini adalah dimungkinkan bahasanya Utsman radhiallahu anhu uh, maddal khatam itu menjulurkan tangannya untuk menyerahkan cincin kepada Mu'aikib radhiallahu anhu supaya cincin tersebut dipakai oleh Mu'aikib auli hajatin atau karena satu keperluan. Mungkin beliau nyuruh mu'aikib untuk menstempelkan, untuk ngecap. Thumma ada kemudian mau mu'aikib kembali mau menyerahkan e, mau menyerahkan cincin itu kepada Uthman, sakata fil bi'ri. Cincin tersebut jatuh ke dalam sumur, ini sumur aris yang terkenal dengan sebutan bi'ru Uthman, yang yang terkenal dan, dan ada dan eksis sampai hari ini. Dan satu um, sumur di Madinah disebut dengan sebutan sumur Utsman nah, itu adalah Bi'ru Aris di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin telah kita bahas, telah kita sampaikan, kemudian Utsman menguras uh, sumur tersebut selama tiga hari, hanya terkuras dan kering, namun uh, cincin tersebut tetap tidak dijumpai. Dan Mu'aikib ini adalah Mu'aikib ibn Abi Fatimah Ad-Dawsi. Beliau, beliau termasuk As-Sabiqin Al-Awwalin. Dan beliau mengikuti semua peperangan. Seperti beliau Ahlul Badr dan yang lain. Beliau ikut perang Badar dan yang lain. Ya, kalau kita baca biografi sahabat, uh, ada ketemu kata-kata masyahid, maka masyahid itu artinya peperangan bersama Nabi. Ya, kalau kita baca buku akidah, ya, ketemu kata-kata masyahid, masyahid itu artinya ya, kuburan yang dibangun. Ya, kuburan yang dibangun dan dibuat megah, mewah. Nah, itu namanya masyahid. Ya, kata yang sama, uh, lain buku yang dibaca, lain arti. Ya. Kalau buka kamus, masahid artinya tempat yang disaksikan, tempat persaksian. Ya, maka ini menunjukkan ya, orang tuh nerjemah buku tidak cukup dengan modal bahasa Arab, tambah kamus tidak cukup. Ya, kalau dia tidak tahu topiknya nanti masahid diartikan tempat-tempat persaksian. Nah, ini kan dagel. Ya, masa, masa, eh, artinya peperangan jauh sekali ini. ini. Padahal yang dimaksudkan adalah peperangan atau ya, ya, yang dimaksudkan adalah kubur yang diagung-agungkan. Ya, qad al masyahid kullaha beliau mengikuti semua peperangan bersama Nabi dari Badar dan seterusnya. Wakana radhiallahu dan beliau adalah uh, adalah pengurus Baitul Mal ya, gudang ya, kas negara di masa Umar bin Khattab dan eh, maka ada sejenis gudang bulog ya, di tempat kita yang kemudian di sana itu eh, terdapat perbendaraan milik negara ya, bahan makanan dan yang lainnya kekayaan negara ada di situ nah yang memegang kuncinya di masa Umar Baitul Mal itu yang memegang kuncinya adalah Mu'aykib ibn e, Abi Fatimah Ad-Dawsi. Dia pemegang kunci gudang Baitul Mal. Kemudian dari e, dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dia mengatakan bahasanya dua cucu Nabi Al Hasan dan Al Husain yatakhattamani fi yasarihima pakai cincin di tangan kiri. Hadis ini juga dilihatkan oleh An-Nasai. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya al-amru fidali kawasi. Masalah ini adalah masalah longgar. Siapa yang ingin pakai cincin di tangan kanan, silahkan. Siapa yang ingin pakai cincin di tangan kiri, silahkan. Wabikulin dan masing-masing dari dua hal ini, yaitu pakai tangan kanan ataukah dengan tangan kiri, sabatat sunnah terdapat hadis dari yang valid ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kalau pakai tangan kanan itu dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang pakai tangan kiri dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian eh, berkenaan dengan sabatat atau sabata itu kalau di bidang hadis itu eh, ada dua terjemah. Kalau sabata itu disambung kepada Nabi, maka artinya valid. Sabata anin Nabi itu terjemahnya valid dari Nabi. Boleh jadi sahih, boleh jadi hasan. Namun riwayatnya itu riwayat yang kuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kata-kata sabata eh, disambung kepada Nabi atau ada ungkapan Hadithun thabitun. Itu artinya hadis yang kuat. Imma sahih, imma hasan. Namun kalau sabata itu disambung, dikaitkan dengan buku hadis. Maka artinya terdapat. Maka terjemahnya terdapat. Sabata fi sunan Ibn Majah. Fi sunan Ibn Majah. Itu artinya terdapat dalam Sunan Ibnu Majah. Sabata fi Sunan Abi Dawud. Ini sabatanya fi, sabata fi Sunan Abi Dawud. Itu artinya terdapat hadis dalam hadis ini sabata fi Sunan Abi Dawud. artinya terdapat dalam Sunan Abi Dawud tanpa membahas statusnya dan kualitasnya. ini sahih ataukah uh, sahih ataukah daif. Yeah. Ya, dan e, sebagian orang tidak faham dua makna ini. E, maka e, e, maka dipahami sabata yang kedua dikira sabata yang pertama. Hmm. Maka saya pernah baca buku sanggahan ada buku menyanggah seseorang ada buku rot itu yang dibantah itu e, Ya, beralasan bahasanya hadis yang kuat karena ada ulama hadis yang mengatakan sabata fi sunan Abi Dawud. Ya. ya sabata fi Abi Dawud. Dia kira ya, sama orang tersebut dikira itu artinya valid. Ya. Maka ya, si penyanggah mengatakan suma mada. Kemudian ngapain kalau itu sabata fi sunan Abi Dawud? Ya. Terus ngapain kan? Kan itu tidak bahas status hadisnya, sahih dan tidaknya. Cuma cerita ada dalam sunat Nabi Dawud. Kemudian ngapain? Eh, Tuma ada. Eh, kemudian ada apa dengan, ada apa masalahnya? Ya, karena ini tidak nyambung. Ya, karena dia salah paham. Dikira sabata di situ artinya seperti kalimat hadithun sabitun. Yang artinya berarti hadis yang sahih atau hadis yang kuat. Nah, di sini sabata anin nabi. Maka maknanya adalah eh, semuanya adalah hadis yang valid, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, dan istilah mutaqaddimin sahih itu mencakup hasan. Eh, maka sabata jika kita terjemahkan sahih dengan makna ini, maka tidak uh, salah. Sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kota ada dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, Anahu sallallahu alaihi wasallam karena yatakhattamu fi yaminihi. Telah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin di tangan kanannya. Ini yang juga diatkan oleh Nasai. Sedangkan hadis sebelumnya tadi juga diatkan oleh at tirmidhi Musanib dalam jamiknya namun mengkotek. Ya, tentang hadis ini dikomentari oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Hadis ini hadis gharib. Ya, kami tidak mengetahui hadis ini dari jalurnya uh, dari jalur Sa'id ibn Abi Arubah dari kota dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wahada dengan redaksi semacam itu kecuali dari jalur ini. Warawa batu asabi Qatadah padahal sejumlah murid punya Qatadah meriatkan dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam bahasanya beliau ya tamu beliau pakai cincin di tangan kirinya. Wa hadisan la yasihu aidan. Dan ini juga adalah hadis yang tidak sahih. Ini, eh, Imam Tirmidzi dengan komentarnya ini Imam mengatakan hadis ini ta'if. Karena ingat pendapat yang dikuatkan oleh Tirmidhi tirmidzi pakai cincin itu di tangan kanan. Nabi itu pakai cincin di tangan kanan tidak di tangan kiri. Maka hadis yang uh, nah, maka beliau mau mendaifkan hadis ini hadis Anas bin Malik Ya, dari kota ada dari Anas bin Malik yang mengatakan kalau Nabi pakai yatakhatam pakai cincin fi yasar di tangan kirinya. Beliau tegaskan bahwa hadis la yasihu. yang hadis yang tidak sahih, hadis yang baif. Maka riwayat dari Anas yang mengatakan kalau Nabi pakai cincin dengan tangan kiri itu didaifkan oleh at tirmidhi karena kesimpulan dari Tirmidhi Nabi itu hanya pakai cincin di tangan kanannya. Maka di salahnya Sa Abdul Razak ngasih sanggahan, walakin taqaddam akan tetapi taqaddam telah lewat anau sabata fi sahih muslim terdapat dalam sahih muslim sabata di sini artinya terdapat tapi karena terdapat dalam sahih muslim ya sudah berarti itu artinya hadis yang sahih anau sabata fi sahih muslimin sehingga terdapat dalam Sahih Muslim dari min hadisi sabitin dari Sabit Al-Bunani dari Anas. Sini Anas mengatakan cincin Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ada di sini dan beliau berisyarat di jari kelingking di tangan kiri. Kemudian hadis yang ke-104 dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin dari emas. Dan Nabi memakainya di tangan kanannya. Fatahoda maka fatahoda nasu maka manusia pun kemudian memiliki memakai cincin dari emas. Fatahohau kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuang cincin emasnya. Kemudian mengatakan, Wakal dan Nabi mengatakan la albasuhu abada. Aku tidak akan memakainya sama sekali. Maka manusia pun, yaitu para sahabat, membuang cincin-cincin mereka. Di sini dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga At-Tirmidzi di Jami' Tirmidzi. Di sini Imam Tirmidzi menutup bab ini, judul bab ini dengan hadis ini yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiallahu anhu yang menjelaskan kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memiliki cincin dari emas dan itu cincin emas Nabi itu fi awalil amri di awal pertama kalinya setelah itu mansuh ya, maka dulu pernah dibolehkan laki-laki pakai cincin emas thumma nusikha kemudian bolehnya laki-laki pakai cincin emas itu dihapus ya, walihata oleh karena itu Nabi SAW membuangnya dan mereka para sahabat pun membuangnya. Dan Nabi mengatakan saya tidak memakainya sama sekali. Maka pada akhirnya eh, cincin emas setelah halal dipakai oleh laki-laki. Wa inna marakhasa atau rukhisa hanyalah di diberi keringanan lahum bagi laki-laki memakai cincin perak. Kama takodama telah lewat eh, bidalikal ahadis hadis-hadis tentang hal tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kesimpulan yang disampaikan oleh di antara yang membuat menyampaikan kesimpulan semacam ini adalah uh, Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Ini dulu pernah boleh laki-laki pakai cincin emas dan setelah itu dihapus. Ya, Ibnul Qayyim Rahimullah taala di Zatul Ma'ad mengatakan wala bisa khataman min dahab dan Nabi memakai cincin dari emas summa bihi kemudian Nabi melemparnya membuangnya wa naha an takhattum bidhahab dan Nabi melarang memakai e, cincin dari emas bagi laki-laki summa kemudian berarti setelah itu Eh, cincin dari emas itu awalul amr adalah dulu. Tsumma takhadha khataman min fiddatin. Kemudian Nabi punya cincin dari perak. Walam yanha anhu dan Nabi tidak melarangnya. Ya, namun eh, kemudian kata Ibnul Qayyim wa amma hadisu Abi Dawud, adapun hadis yang diatkan oleh Abu Dawud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an asya'a Bahasanya Nabi melarang sejumlah hal. Watakara minha dan di antara hal tersebut. Wanaha an labusil khotam ila ladis, lidis sultan. Nabi melarang memakai cincin kecuali penguasa. Maka kata Ibnul Qayyim tentang hadis surat Abu Dawud ini. Fala adri mahalul hadis. Saya tidak tahu derajat hadisnya dan apa penjelasannya. Namun hadis tersebut hadis yang daif. Dia adalah bagian dari hadis yang panjang diatkan oleh Abu Dawud. Ya, juga diatkan oleh Nasai. Wafisana dihi Majuhul, Dan di sananya terdapat wari yang Majuhul. Ya, Abu Dawud setelah meriatkan hadis ini mengatakan wala ditafarda bihi min hadal hadis ya, keterangan yang menyendiri yang dijumpai dalam hadis ini adalah masalah cincin. Iya. Dan juga ditegaskan eh, kemudian wallahu a'lam kemudian Ibnu Qayyim mengatakan dan Nabi menaruh mata cincinnya di dekat bagian dalam telapak tangannya. Dan eh, Dakar at tirmidhi Tirmidhi menyebutkan hadis bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika memasuki khala, memasuki tempat buang hajat, beliau melepas cincinnya dan Tirmidzi menilai hadis tersebut hadis yang sahih wa angkarahu Abu Dawud namun itu adalah hadis yang mungkar menurut Abu Dawud. Dan kembali ke Sarah Abdul Razak. Faedah kalau Nawawi Nawawi Asyafi'i rahimallahu taala mengatakan kaum muslimin sepakat bahasanya ana sunnah yang sesuai dengan sunnah yang dianjurkan adalah seorang laki-laki jika dia pakai cincin meletakkan cincinnya di jari kelingkingnya. Adapun perempuan fa innaha tattakhidhu khawatima fi asabi'a. Maka bebas bagi perempuan untuk meletakkan uh, cincin di jarinya. Mau di jempol, mau di telunjuk, mau jari tengah dan seterusnya boleh. E, fi asabi artinya fi ai usbu'in sya'at min yadiha. Di jari mana pun yang dia inginkan dari tangannya. Karena wanita itu memiliki atau memakai cincin untuk perhiasan, watajamul dan untuk berhias. Dan laki-laki dan khusus larangan ini khusus untuk laki-laki dilarang pakai cincin di jari e, telunjuk dan jari tengah. Baik tangan kiri ataupun tangan kanan. Dan yang lebih dianjurkan sebagaimana cincinnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah diletakkan di jari kelingking. Nah, namun larangan memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah itu khusus untuk laki-laki, tidak berlaku untuk perempuan. Adapun perempuan sebagaimana kata An-Nawawi. Ya, Tatak itu khawatima fi asabi'a. Terserah di jari mana yang dia inginkan. Dan hadis tentang larangan eh, laki-laki memakai cincin di jari Jari eh, telunjuk dan jari tengah diatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Demikian juga diatkan oleh At-Tirmidzi jami'nya. Ya, kemudian kita masuk pada bab yang ke-14 bab maja'a riwayat tentang gambaran pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul bab ini sebagaimana beberapa judul bab setelahnya adalah judul bab yang berkenaan dengan alat perang yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Musalib Imam Tirmidzi menyebutkan yang pertama adalah pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apakah gambarannya, dari materi apakah dibuat dan bagaimanakah uh, eh, genggam, genggamannya, tempat pegangannya dan hal-hal yang lain yang berkenaan dengannya. Uh, Tirmidzi membuat judul bab ini setelah judul bab sebelumnya tentang cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di sini terdapat nuktah latifah. Ya, di sini terdapat uh, penjelasan yang menarik. Kenapa urutannya seperti itu? Kenapa urutannya seperti itu? Kenapa stempel dan cincin yaitu artinya stempel surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu babnya kemudian pedang. Apa itu nuktah latifahnya? Yaitu bahasanya dakwah dengan pena dan lisan itu lebih didahulukan daripada peperangan dengan pedang dan senjata. Maka ya, stempel berarti surat dakwah dengan dengan tulisan itu lebih dulu. Baru setelah itu baru datanglah pedang. Maka Cincin yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi miliki untuk menstempel dan mengecap e, surat-surat beliau kepada para raja dan para penguasa. Dan itu adalah surat-surat yang isinya dakwah dan ajaan kepada agama Allah, kepada agama Allah, kepada jalan yang lurus, mengingatkan mereka kejelekan apa yang mereka lakukan berupa kekafiran kepada Allah dan mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Tirmidzi mendahulukan yang pertama kali pembahasan tentang masalah stempel atau cincin yang dimiliki dalam rangka dakwah. Kemudian setelah itu Tirmidzi menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan pedang. Maka dengan ini diketahui bahasanya dakwah dan ajaan dengan pena, dengan tulisan, bayanan penjelasan, idohan penjelasan, nushan memberikan nasihat, taujih, memberikan arahan, wa'dhan dan nasihat yang menyentuh hati, itu didahulukan daripada dakwah dengan saif dengan pedang, wasinan dan senjata secara umum. Ya, demikian yang kita baca kesempatan e, kali ini kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma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 cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ingin bacakan tentang uh, perlu diketahui bahasanya para ulama menilai uh, permasalahan jam tangan itu dikiaskan dengan masalah cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian uh, penjelasan Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, demikian juga Syekh Ibnu Thaimin rahimallahu taala. Saya Abdullah bin Abbas rahimahullah ta'ala di Fatwa Islamiyah jilid yang keempat beliau mengatakan eh, La haraja fi lubsi as saa fil yadil yumna awil yusra Tidaklah mengapa dan tidaklah masalah pakai jam tangan di tangan kanan ataupun tangan kiri. Kal khotam. Diserupakan dengan masalah cincin. Wakat sabata ani Nabi saw dan valid dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, annahu labisal khatama fil yumna wal yusra. Kalau Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pakai cincin beliau di kanan, demikian juga di kiri. Kemudian perkataan saya menurut Taimin di Sarul Mumti, <clears throat> beliau mengatakan, Wadu sa'af liyadil yumna laisa afdola min wada'iha fil yadil yusra meletakkan jam tangan di tangan kiri tidaklah lebih baik daripada meletakkan jam tangan di tangan e, meletakkan jam tangan di tangan kanan tidaklah lebih utama, lebih baik, lebih afdal dibandingkan meletakkan jam tangan di tangan kiri. Li'anna sa'ata ashbahu matakunu bil khatam. E, karena jam tangan itu sangatlah serupa dengan masalah cincin. Maka beliau nilai itu uh, kemanakah yang terbaik dalam uh, hukum meletakkan jam tangan, tangan kanan atau tangan kiri, beliau berpandangan kiasnya ke masalah cincin. Saya menubas demikian, saya menurut juga demikian. Maka tidak ada beda falaqa falaqa baina an tad'a sa'ata fil yumna awil yasar, maka tidak ada beda antara Anda letakkan jam tangan di di tangan kanan ataukah kiri. Namun bahkan beliau menimbang sejumlah hal lebih menganjurkan meletakkan jam tangan di tangan kiri. Syekh Utsaimin rahimallahu taala beliau lebih menyarankan memakai meletakkan jam tangan di tangan kiri. Lakin lasyakka namun tidaklah diragukan anna wada'aha fil yasar Aisyah lil insan. Biasanya meletakkan jam tangan di tangan kiri itu yang yang lebih nyaman, lebih enak bagi seseorang. Ya, beliau sampaikan lebih lebih mudah dari tiga sisi minnahiyah takbiah dari sisi bebannya ya, karena tangan kanan sudah banyak beban tangan kiri kurang beban, kalau mau dikasih tambahan beban, ya tangan kiri yang lebih layak untuk diberi tambahan beban daripada tangan kanan. Wamin nahya an ilaiha dari sisi ya, sedap dipandang, kata beliau, ya, di kiri lebih enak dilihat daripada di kanan. Thumahya aslam fil ghalib. Kemudian lebih selamat dari benturan dan yang lain kalau di tangan kiri. Kalau diletakkan di tangan kanan, maka tangan kanan itu untuk aktivitas macam-macam. Akhirnya jam tersebut bisa kena benturan ini dan ini, ini dan itu. Rusak nanti karena e, posisi yang di tangan kanan. Kalau diletakkan di tangan kiri lebih aman. Kenapa lebih selamat dari masalah? Di anal yumna aktaru harokatan faya akhtar. Karena tangan kanan itu lebih banyak geraknya, sehingga lebih bahaya. Keberadaan jam tangan di tangan kanan lebih bahaya daripada di tangan kiri. Meskipun dari itu beberapa pertimbangan yang menyebabkan beliau menyarankan untuk meletakkan di tangan kiri. Meskipun beliau kembali tegaskan wal amru fi hadza Dan masalah ini longgar saja. Iya. Masalah ini longgar saja. Siapa yang suka di tangan kanan ya silahkan. Siapa yang suka di tangan kiri juga silahkan. Falayuqal yang jelas tidak boleh mengatakan. Ini masalahnya longgar, tidak boleh mengatakan ina sunnah antal basah beliamin. Yang sesuai dengan sunnah Nabi di tangan kanan. Tidak boleh demikian. Karena masanya wasi, longgar, lapang. Maka jangan ada yang dikasih stempel. Ini yang uh, sunnah. Liana sunnah ja'at fil yamin wal yasar fil khatam. Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masalah cincin itu di kanan dan di kiri. Wa wasaatu ashbahu shein bihi dan eh, dan jam tangan itu sangat-sangat mirip dengan masalah cincin. Demikian dari salmumti di jilid yang keenam. Ya, kemudian uh, kita lanjutkan dengan membaca eh, rawi dan keterangan atau faedah-faedah tambahan dari Mawahib Muhammadiyah masih di bab masalah cincin. Ini ya, masih di bab masalah cincin. Hadis yang ketiga adalah di bab cincin hadis dari Anas bin Malik At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan Hadasana Mahmud ibn Ghailan, qala hadasana Hafas ibn Umar ibn Ubaid wa wa at-Tanafisi. Qala hadasana Zuhair, eh, kalau dicetakan Sa'd Razak berarti hadis ke-89. Qala hadasana Zuhair Abu Khaythamah an Humaid dari Anas bin Malik. Maka di sini ada kita jumpai salah satu perawi Hafas bin Umar bin Ubaid huwa atau nafisi. Tanafisi jamak dari tunfasah atau tunfusah. Maknanya adalah bisatun lahu khomlun. Ini adalah kain hamparan yang ujungnya itu tidak di apa, tidak dibros sehingga punya eh, benang-benangnya sehingga eh, benang-benangnya gimana? Ya, benang-benangnya sehingga pokoknya benang-benangnya itu masih ada. Ya, karena tidak dibros pinggirnya. Itu tunfusah. Uh, atau maaf ini bukan benang, maaf, bukan kain. Aywa barun wahasirun min sa'fin. Namun dia tikar. Dia, dia model tikar min sa'fin dari eh, dari pelepah koma Namun dibuat pinggirnya itu tidak di eh, tidak ditutup sehingga ada kliwir-kliwirnya kata orang Jawa. Maka beliau atau nafisi. Kenapa beliau disebut tonafisi? Uh, eh, lil amal atau lil baik. Itu karena boleh jadi itu profesi beliau itu bikin tonafis. Ya, atau karena beliau jualan tonafis. Maka kita lihat di sini kita jumpai keteladanan para eh, para ulama mereka, para perawi hadis. Mereka juga kerja ada ya di satu versi dikatakan beliau bikin tikar, versi yang lain beliau jualan tikar. Ya, maka kerja semacam ini bukanlah satu hal yang aib bagi seorang penuntut ilmu. <clears throat> Bahkan itu adalah sebuah kemuliaan. Karena dengan itu dia mandiri. Tidak tergantung kepada orang lain dan bantuan orang lain. Dari Zuhair, Zuhair ini adalah Zuhair ibn Muawiyah, ibn Hudayt, dari Abu Khaythamah. Dari Humaid, yaitu Humaid At-Tawil, si jangkung. Terkenal dengan sebutan Humaid At-Tawil, si jangkung. Kemudian hadis selanjutnya hadis yang ke-90 At-Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan hadasana Ishaq ibn Mansur qal hadasana Mu'ad ibn Hisham qal hadasani Abi an Qatadah dari Anas bin Malik Nah, uh, hadis sini tentang menceritakan tentang sebab musabab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berkirim surat kepada eh, orang-orang uh, ajam atau para raja-raja non Arab. Dan kemarin telah di, dan Nabi itu memiliki cincin itu tahun 9 ya, eh, tahun As-Safasifi ada ulama yang mengatakan kana itiqadul khotam sanata sittin. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam itu punya cincin untuk stempel itu tahun 6 Hijriah. Kemudian tentang e, faedah tambahan, maka di antara pelajaran dari hadis ini disyariatkannya merosalah bil kutub, korespondensi dengan surat. Iya. Dan disyariatkannya dakwah dengan sarana tersebut. Iya. Di zaman kita ya ini bentuknya boleh jadi artikel yang disebar di web atau di eh, grup-grup WA dan yang lain. Dan yang pertama kali terkenal, dikenal eh, berdakwah dengan surat adalah Sulaiman alaihissalam. Kemudian faedah yang menarik tentang Eh, dari hadis ini wafihi nadbu di sini terdapat anjuran untuk mempergauli dan berinteraksi dengan manusia dengan apa yang mereka sukai dan meninggalkan apa yang tidak mereka sukai dan mengambil simpati musuh itu satu hal yang tidaklah berbahaya dan tidaklah terlarang secara syariat. Ya, maka di sini kita jumpai faedah tentang muasarah, tentang bermasyarakat, tentang berinteraksi. Tapi berinteraksi dengan orang kafir, mereka nggak suka, nggak respect dengan surat yang nggak ada stempelnya. Ya sudah, maka diikuti. Ya, Nabi tidak ngotot dengan, ya kalau mau, ya Islam begini, nah, nggak pakai stempel. Nah, tidak demikian. Namun Nabi mengalir mengikuti keinginan mereka. Mereka inginnya surat yang sampai kepada raja adalah surat yang punya sifat resmi. Maka e, maka Nabi pun menyesuaikannya. Maka di antara pelajarannya adalah seorang muslim e, hendaknya e, ketika berinteraksi dengan manusia melakukan apa yang mereka sukai, meninggalkan apa yang mereka benci. Ya, apa yang mereka benci selama itu bukan maksiat. Ya. Orang tidak suka misalnya hadir di acara walimah pakai sandal jepit misalnya. Orang tidak suka seperti itu. Ya, maka jangan ngotot. Nah, tidak ada dalilnya. Larangan datang walimah pakai sandal jepit. Tidak ada dalilnya. Nah, saya pakai sandal jepit. Nah, kalau dibolehkan datang ya saya datang. Kalau enggak ya sudah. Nah, tidak ne, tidak perlu demikian. Hal-hal semacam ini yang tidak di sana ne, bukanlah masalah yang halal haram. Tidaknya orang tuh longgar. Orang sukanya kita seperti itu ya, ya dituruti saja, tidak masalah. Orang syariat juga tidak mengharamkannya. Ini satu kaidah penting dalam berinteraksi, bergaul dengan orang. Yeah. Ya ikuti apa yang mereka umumnya ya, mereka sukai, tinggalkan yang mereka tidak sukai selama itu tidak melanggar syariat. Kemudian hadis selanjutnya hadis Anas. At-Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan Hadasana Muhammad ibn Yahya, hadis hadasana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari, hadis hadasani Abi an Sumamah an Anas ibn Malik. Ini tadi ada Muhammad ibn Abdillah al-Ansari. Beliau adalah ibn Musanna ibn Abdillah ibn Anas bin Malik. Nah, masih keturunannya Anas bin Malik. Muhammad bin Abdillah itu keturunannya Anas bin Malik. Karena dia Muhammad bin Abdillah bin Musanna bin Abdillah bin Anas bin Malik. Qadi Basra beliau jabatannya adalah Qadi Kota Basra. Hadasana Abi, ayahku bercerita kepada aku. Ini berarti uh, dia adalah Abdullah bin Musanna. Ini. Dan tadi ada nama Sumamah. Perlu ketahui bahasanya Abdullah bin Musanna itu kakak beradik dengan Sumama. Ya, maka ini riwayat kakak beradik. Hadasani Abi berarti Abdullah bin Musanna ya, dari Sumama. Karena Sumama ini adalah ya, ya, ya, <clears throat> ya, ya <clears throat> maka <clears throat> tadi adalah Abdullah bin Musanna Iya. Dan Musanna Aku Sumama. Dan Musanna, maaf, bukan Abdullah yang saudara, namun Musanna. Musanna itu kakak beradik dengan Sumama. Ini iya. ayahnya adalah Abdullah bin Musanna. Abdullah bin Musanna ngambil dari Sumama berarti ngambil dari pamannya. Ngambil dari pamannya. Karena Abdullah ini Abdullah bin Musanna dan Musanna itu kakak beradik dengan Sumama. Ya, maka di sini ya, berarti Abdullah bin Musanna ngambil riwayat dari pamannya. Dan keduanya Musanna dan Sumamah dua-duanya adalah anaknya Abdullah bin Anas bin Malik. Nah, kemudian hadis uh, selanjutnya masih dari Anas bin Malik. <clears throat> Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan Hadatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami Abu Amr qala hadatsana Nuh ibn Qais an Khalid ibn Qais an Qatadah dari Anas bin Malik. Maka kita jumpai Qatadah sangat banyak riwayatnya dari Anas bin Malik. Ya, uh, maka di sini ada Nasr ibn Ali al-Jahdami. Nisbah kepada Jahadimah. Mahalatun bil Basrah. Satu kampung di kota Basrah. Eh, Abu Amr Al-Asadi li ahadul hufat al-a'lam. Ya, qal akhbarana Nuh ibn Qais al-Basri ya, dari saudaranya ya, Khalid ibn Qais ya, dari saudaranya Khalid ibn Qais dari kota ada. Di sini ceritakan bahasanya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Kisra. Ya, Kisra uh, di kasri awalihi huruf pertamanya di kasra berarti Kisra. Wa fathiha boleh juga huruf pertamanya di fathah. Boleh dibaca Kisra, boleh dibaca Kasra. Maliku Faris dia adalah nama raja-raja Persia. Dan kisra ini mu'arabun. Mu'arab. Adalah bahasa yang bukan bahasa Arab namun diarabkan. Kemudian masuk ke dalam bahasa Arab mulai proses pengarapan. Ya, kalau aslinya itu bukan kisra. Ya, di bahasa aslinya itu bukan kisra. Tidak tahu di sini uh, khasrin uh, aslinya. Pakai kha, kha sin ra, ya khasri. Kemudian masuk ke dalam bahasa Arab, orang Arab tidak bisa ngomong khasri. Kemudian jadinya khasri, eh, kisra atau eh, kasra. Jamaknya akasira. Iya. Nabi kemudian mengirim juga kepada Kaisar, Raja-Raja Romawi, dan Najasi, itu Raja-Raja Habasya. Dan ini semua adalah gelar untuk raja daerah-daerah tersebut. Seperti Fir'aun, itu adalah gelar untuk raja Qibti, Aziz untuk raja Mesir, Tuba untuk raja Himyar. Di sini disampaikan bahasa Nabi uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat ya, membuat cincin maksudnya minta untuk dibuatkan cincin. Siapakah pembuat sebenarnya? Pembuatnya adalah seorang yang namanya Ya'la bin Umayyah. Sahabat yang membuatkan cincin untuk Nabi namanya adalah Ya'la ibn Umayyah. Dan pada akhirnya ketika Nabi kemudian telah mengirimkan surat, surat sampai kepada Kisra, maka Kisra merobek, merobek surat tersebut. Lantas Nabi pun mendoakan kejelekan, yaitu hancurnya kerajaan Kisra. Maka kerajaan Persia itu lebih dulu hancur daripada Romawi. Karena sebab doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah pun mencabik-cabik kerajaannya. Sedangkan surat ini sampai pada Hirqal, Raja Romawi, dan dia menghormati dan menjaga surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah pun menjaga kerajaannya sehingga jauh lebih lama bertahan. Dan sampai kepadanya Najasi, fa'aslama maka Najasi masuk Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkirim surat yang kedua untuk Najasi. Kemudian jadilah Najasi ini wali hakim pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah. Dan jadi ya, jadi wali hakim pernikahan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah. Di antara pelajaran tentang dari hadis ini bolehnya mengukir cincin dan di sana ada nama Allah. Ya, karena cincin Nabi ukirannya Muhammad Rasulullah ada nama Allah. Sehingga riwayatnya adalah sanggahan untuk sebagian ulama yang memakuhkannya, Ada sebagian ulama yang mengatakan makuh di cincin ada tulisan Allah. Ini tidak tidak benar karena Nabi punya cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Yang memakuhkannya adalah Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in. Eh, tentang kapan kan Nabi punya cincin ternyata ada perselisihan ulama. Ibnu Sayyidin mengatakan Nabi itu punya cincin tahun 7 Hijriah. Wajazama maghairuhu dan yang lain mengatakan tahun 6 Hijriah. Ada yang mengkompromikan dua pendapat ini dengan mengatakan Nabi punya cincin di akhir-akhir tahun ke-6, awal-awal tahun ke-7. Nah, Tahun 6 dan 7. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya cincin ketika Nabi mau berkirim surat kepada para raja untuk berdakwah. Dan itu adalah di masa eh, masa damai dengan Quraisy ya, setelah Hudaybiyah. Dan salah satu isi perjanjian Hudaybiyah, Nabi berdamai dengan Quraisy selama 10 tahun. Dan perjanjian Hudaybiyah itu Dzulqa'dah tahun ke-6. Kemudian Nabi pulang ke Madinah di bulan Dhul Hijjah. Dan Nabi mengirim para utusan membawa surat di bulan Muharram. Berarti tahun ketujuh. Dan tentu Nabi punya cincin sebelum mengirimkan para utusan yang membawa surat-surat tersebut. Berarti sebelum Muharram. Berarti akhir Dhul, Dhul Hijjah. Nah, maka Ya, mau dikatakan tahun ke-6 ya ada benarnya, tahun ke-7 juga tidak salah. Karena Nabi punya cincin akhir tahun ke-6 ya, mulai dipakai di awal tahun ke-7 Muharram tahun 7 Hijriah. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis Anas bin Malik Itu At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadatsana Ishaq bin Mansur, qala hadatsana Sa'id ibn Amir dan Al-Hajjaj ibn Minhal dari Hammam dari Ibnu Juraid dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik. <clears throat> Ya, maka dari Hammam ibn uh, ya, dari Hammam dari Ibnu Juraid. Ya. Ibnu Jurayt ini adalah uh, Al-Makki Al-Faqih. Dan di dan ada uh, pendapat yang mengatakan beliau adalah orang yang pertama kali menulis buku dalam Islam. Ibnu Jurayt ini. Dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Ya, di sana disebutkan Nabi jika memasuki khala yaitu maksudnya apabila Nabi ingin memasuki al-khala Kholak man asalnya adalah al-mahal al-khali, tempat yang sunyi, tempat yang sepi. Ya, karena dulu di masa Nabi, masa para sahabat itu tidak ada toilet. Mereka pergi ke belakang, ke jauh, di, di kebun, cari tempat yang sepi untuk buang hajat. Sumastukmila kemudian digunakanlah kata-kata khala ini fil mahal al-mu'ad tempat yang memang disiapkan untuk buang hajat. Maka yang betul-betul khola eh, eh, itu adalah daerah sekitar kloset. E, yang betul-betul khola itu adalah daerah sekitar kloset yang memang disiapkan untuk buang hajat. Ya dan e, di antara pelajaran dari hadis ini masuk ke e, ke toilet dengan sesuatu yang ada tulisan nama yang dimuliakan itu satu hal yang makruh bahkan ada yang mengatakan satu hal yang hukumnya haram kemudian <clears throat> jadi ada perselisihan hukum tentang membawa nama yang mulia ke dalam toilet Allah atau yang lain itu diperselisihkan antara makruh dan haram eh, dan kalau hadisnya tentu tentang masalah nama Allah namun dipahami oleh fukoha mu'adzam. nama yang diagungkan. Oleh karena itu, dikatakan seandainya ditulisi nama yang diagungkan, contohnya Muhammad atau Jibril, maka maka hukumnya dibawa ke toilet. Maka Allah, Allah di sini karena hadisnya tentu tentang masalah Allah dan Muhammad ya, berarti ada Muhammad ada Allah dan dilebarkan kepada al-ism al-mu'adzam. Nama orang yang diagungkan. Nama person-person yang mulia. Maka ini makro sebagaimana pendapat Ibnu Jamaah. Ya, kemudian hadis yang terakhir di bab cincin. Ya, At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan anak Ishaq ibn Mansur hadis anak Abdullah ibn Numair Qala hadatsana Ubaidillah ibn Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ya, kemudian tentang uh, maka di sini ada uh, eh, BU Aris Bi'ur iya. Aris adalah bi'run Bihadikotin adalah nama sumur di satu kebun di dekat Masjid Kuba. Kemudian uh, Waqad balagha Utsman fi taftis alaih ketika cincin itu jatuh di sumur Aris maka eh, Uthman sungguh-sungguh untuk uh, mengeringkannya, mencarinya, wanaza al dan beliau mengeringkan sumur tersebut salah satu ayam selama tiga hari. Perlu proses tiga hari ya, untuk uh, mengeringkan sumur. Wa akhoja jami'a fiha. Semua isi dasar sumur semuanya dikeluarkan. Bukan hanya airnya, lumpur-lumpurnya semua dikeluarkan falam yajidhu. Namun Utsman tidak mendapatkannya. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.